بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد الحديث الخامس والثلاثون حديث yang ke عن An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا تتركه ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم حديث yang ke-35 ini masyaallah Allah hadis tentang hubungan antara muslim dengan muslim lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW berkata, "La tahasadu, jangan saling hasad. Wala tanah tanajasu, jangan saling curang dalam jual beli." Sesungguhnya bukan curang, permainan di dalam lelang. Ketika melelang itu ada permainan-permainan yang kau pura-pura nawar skill, kau pura nawar itu namanya tanajus. Wala walau wala tadabaru jangan saling membenci jangan saling berpaling tadabur ya yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd dan jangan sebagian kalian membeli atau menjual atas apa yang sedang dijual orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, seorang muslim saudara muslim lainnya. Tidak membaliminya. Tidak membiarkannya, tidak menolongnya atau mengacuhkannya, tidak mengacuhkannya. Wala yakdzibuhu dan tidak mendustainya dan tidak menghinakannya, merendahkannya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Beliau mengisyaratkan kepada dadanya tiga kali. At-taqwa hahuna. Bihasbi mri'in Cukup seseorang dikatakan jelek ketika dia yahkira akhahul muslim, ketika dia menghinakan saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya haram, harus saling menjaga. Damuhu darahnya, wa maluhu hartanya, wa irduhu dan kehormatannya. Hadal hadis خرجه مسلم من رواية أبي سعيد مولى عبد الله ابن عامر ابن قريز dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Abu Sa'id hadza la ya'rifu ismuhu aw la yu'rafu ismuhu adapun Abu Sa'id ini tidak diketahui namanya wa qad rawa anhu ghairu wahid tetapi yang meriwayatkan daripadanya tidak hanya satu saja Disebut oleh Ibn Hibban dalam Thiqat atau Thiqatihi dalam kitabnya Thiqat wa qala Ibn al-Madini huwa majhul karena tidak diketahui siapa dia, hanya diketahui kunyahnya Abu Sa'id. Warawa hadal hadis Sufyan al tawri Tetapi hadis ini diriwayatkan pula oleh Sufyan al tawri rahimahullah. Faqala fi, kemudian beliau berkata tentang hadis ini, an Sa'id ibni Yasar an Abi Hurairah wa wahima fi qawlihi Sa'id ibni Yasar Sufyan Thawri keliru menyebutkan Sa'id Ibn Yasar. Wawahima dari kata wahm. Kesalahan. Innama huwa Abu Sa'id. Dia bukan Sa'id Ibn Yasar, tetapi Abu Sa'id, Maula Ibn Quraiz. Demikian dikatakan oleh Ahmad dan juga Yahya al-Madini dan juga Daru Qutni. Rahimahumullah. Waqad ruya ba'duhu min wajhin akhar dan sebagiannya diriwayatkan dari hadis-hadis lain wa kharrajahu dan dikeluarkan dari hadis-hadis lain oleh Tirmidzi dari riwayat Abi Saleh dari Abi Hurairah qal qala Rasulullah sallam al muslim akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdibuhu wa la yakhdhuluhu muslim saudara muslim lainnya tidak boleh mengkhianatinya. Tidak boleh mendustakannya. Tidak boleh membiarkannya atau mengacukannya. Kulul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram. Terjaga. Irduhu wa maluhu wa damuh. Kehormatannya, hartanya dan darahnya. Haram di sini semakna dengan haram yang disebutkan terhadap tempat suci, Masjidil Haram, tanah haram. Ya, ini bukan haram berarti hukumnya haram, tetapi maknanya terhormat, terjaga, suci, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dijatuhkan kehormatannya, tidak boleh dirampas hartanya dengan zalim. Ataqwa huna bihasbi imri'in minasyarri ayaqra akhahul muslim. Yang namanya takwa itu di sini. Dan cukup seseorang dikatakan jelek ketika dia menghinakan seorang muslim yang lainnya. Demikian pula dikeluarkan oleh Abu Daud dari kalimat kullul muslim ala muslimi haram ila akhirih. Dikeluarkan pula dalam dua kitab sahih Qarrajahu alifnya alif ulitnain. ini Bukhari dan Muslim dari riwayat Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling tanajus, saling curang dalam dagang, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi, saling berpaling. Jadilah kalian ibadallahi ikhwana. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kharrajahu min wujuhin akhar an Abi Hurairah. Dikeluarkan pula oleh beliau Bukhari dan Muslim oleh keduanya dari sisi lain dari Abu Hurairah. Yang tadi disebutkan dalam riwayat dari A'raj, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW. Dikeluarkan dari min wujuhin artinya dari banyak sisi dari Abu Hurairah. Tidak hanya dari Al-A'raj, tetapi dari sekian sisi yang semuanya dari Abu Hurairah. Wa kharaj al-Imam Ahmad min hadis Wasilah Ibn al-Asqa. Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini dari Wasilah Ibn al-Asqa dari Nabi SAW. Qala Kullul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslimnya, terhadap muslim yang lainnya haram. Damuhu wa irduhu wa maluhu. Al muslim akhul muslim. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu. Fattaqwa hahuna huna wa awma'a biyadihi ilal qalbi. Awma'a maknanya asyara. Sama. Mengisyaratkan dengan tangannya ke dadanya atau ke jantungnya. Wa hasbu mri'in minasyarr an yakra akhahu. Dan cukup seseorang dikatakan jelek ketika dia menghinakan saudaranya. Wa kharraja Abu Dawud akhirahu fakab. Abu Dawud meriwayatkan pula tapi potongan belakangnya saja. Wa fi sahihain dan juga dalam dua kitab sahih dari hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala al-muslim akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu saudara muslim lainnya. Tidak mendoliminya dan tidak menyerahkannya. Yuslimahu dengan yakhduluhu hampir mirip. Yuslim memasrahkan pada musuhnya tidak dibantu. Yakhdul juga artinya tidak menolong dan mengacuhkan. Wa kharajahu al-Imam Ahmad, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dengan lafaz al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Ini yang tadi yuslimahu yakhdhuluhu sama atau bukan sama semakna. Wa la yahqiruhu dan tidak menghinakannya. Bihasbi mri'in minasyarri dan cukup seseorang dikatakan jelek ketika dia menghinakan saudaranya sesama muslim. Wahai sahihaini an Anasin عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا Dalam dua kitab sahih juga, fi sahihain, dari Anas, disebutkan hanya kalimat jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling hasad dengki, jangan kalian saling membenci tadabur saling berpaling wa kunu ibadallahi ikhwana jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara wa yurwa ma'nahu min hadis Abi Bakr As-Siddiq marfu'an wa mauqufa diriwayatkan pula secara makna dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ada yang mauquf ada yang marfu' mauquf hanya sampai pada ucapan Abu Bakar marfu diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat maknanya. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam la tahasadu, jangan kalian saling hasad, yakni la yahsud ba'dukum ba'dha. Bentuk fi'il dengan wazan tafa'ala yatafa'alu itu saling sehingga kalau la tahasadu maknanya jangan saling hasad. Kalau kalimat la yahsud jangan hasad. La tahsud jangan hasad. Tetapi la tahasadu jangan saling menghasut. Maka diingat-ingat wazannya, diingat-ingat timbangannya, iramanya, tafa'ala. Barakallahu fikum. Wal hasadu sedangkan makna hasad sendiri markuzun fi tiba'il bashar. Sifat hasad ini, dengkian, memang markuz, sudah tertanam di tabiat-tabiat manusia. Tiba dari kata tabiat, tabiat. Apa itu? Wahuwa annal insana yakrah an yafuqahu ahadun min jinsihi. Yaitu sifat Seseorang tidak suka kalau ada yang melebihi dirinya dari yang sejenisnya, bangsanya, yang sejenisnya. Ini sama-sama manusia. Fi syai'in minal fadail. Kalau sama-sama pedagang nggak suka kalau ada pedagang yang lebih maju dari dia. Kenapa kok dia maju saya enggak? Kalau sesama pelajar kenapa dia lebih pintar dari saya? Kalau sesama apalagi ini bani jin sih tidak suka kalau ada orang yang melebihi dirinya, itu yang disebut dengan hasad. Tuma yang yanqasimun nas ba'da hada ila aqsam. Tadi sebutkan bahwa hasad markuz sudah rukiza, sudah tertanam di tabiat manusia. Artinya manusia umumnya begitu. Tetapi kemudian dibagi manusia menjadi empat bagian. فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْعَى فِي زَوَالِ نِعْمَةِ الْمَحْسُودِ بِالْبَغِي عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ Jenis pertama, perasaan tadi di antara mereka ada yang مَنْ يَسْعَى فِي زَوَالِ نِعْمَةِ الْمَحْسُودِ Ada yang berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada orang yang dia hasad padanya. Perasaan tadi hampir semua manusia ada saya kok tidak seperti itu. Ini ada pada setiap orang. Tetapi jenis pertama, menambahnya dengan satu langkah berikutnya, bagaimana caranya supaya dia tidak seperti itu dan hilang kenikmatan yang ada padanya. Bilbagi tentunya dengan kedoliman, bil qawli wal fi'il. Dengan kedoliman, apakah dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan? Kalau dalam bentuk ucapan biasanya menjatuhkan. Dia itu begini, dia itu begitu sampai jatuh. Supaya dia yang tetap paling lebih tinggi. Atau bil fi'il dengan membuat makar-makar rencana-rencana yang akhirnya dia jatuh. Tsumma minhum yang golongan kedua man yas'a fi naqli dzalika ila nafsi. Di antara mereka ada yang memindahkan yang berusaha. Yas'a berusaha fin naqli dzalik untuk memindahkannya kepada dirinya itu saya itu yang berjasa bukan dia begitu di diaku oleh dirinya wa minhum man yas'a fi izalatihi anil mahsudi faqat min ghairi naqlin ila nafsi yang ketiga ada yang berusaha untuk menghilangkan dari orang yang dihasadi tadi saja tapi tanpa memindahkan pada dirinya tanpa mengaku-ngaku berarti tetap disambungkan yang pertama ya summa minhum. Wa huwa syarruhuma wa akhbatuhuma. Dan ini adalah yang paling jelek dari keduanya. Wa hadha huwa al-hasadul madmumu al-manhiyu anhu. Inilah hasad yang dilarang. Berarti ada yang berupaya untuk diaku-aku dengan dirinya ada yang berusaha untuk menghilangkannya tapi nggak diaku-aku. Ada yang kedua-duanya. Hilangkan dari dia dan kemudian diaku-aku yang baiknya. Kalau ini semua tiga-tiganya adalah yang paling jelek dan paling dilarang. bahwa karena kana danba iblis. Dan ini salah satu kejahatan iblis. Wa huwa syarruhuma eh, mana wa iblis haitsu hasada Adam alaihi salam. Lama ra'ahu qad faqa 'alal malaikah. Ketika iblis melihat Adam dihormati, bahkan Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menghormati Adam, mulai muncul hasad pada iblis. Mengapa? Ra'ahu qad faqa 'alal malaikah. Iblis melihat Adam mengungguli para malaikat bi'an khalaqahu Allahu biyadih. Pertama, Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah sendiri. Wa lahu malaikata. Yang kedua, karena Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Malaikat-malaikatnya. Wa 'allamahu asma'a kulli syai' dan juga diajari oleh Allah nama-nama segala sesuatu. Wa askanahu fi jiwarihi dan dibiarkan diizinkan untuk tinggal di sisinya di dalam jannah. Fama zala yas'a fi ikhrajihi minal jannah. Maka iblis berupaya untuk mengeluarkan Adam dari surga. Hatta akhraja minha hatta ukhrija minha hingga akhirnya dikeluarkan daripadanya dari jannah. Wa yurwa an Ibnu Umar, diriwayatkan dari Ibnu Umar, anna iblis qala li Nuh. Bahwa iblis berkata kepada Nuh, "Isnatani bihima uhliku bani Adam." Kata iblis kepada Nuh, "Dua perkara yang aku akan membinasakan manusia, akan menghancurkan manusia." dengan keduanya. Aku akan menghancurkan seluruh anak Adam. Al-hasad yaitu pertama kedengkian. Wa bil hasadi lu'intu wa ju'iltu syaitanan rajima. Karena dengan hasad aku dilaknat. Aku dijadikan sebagai syaitan yang terkutuk. Itu yang pertama. Yang kedua al-hirsu, ambisi. Wa bil hirsi ubiha Adamul jannah kullaha fa asbahtu hajati minhu bil hirsi بالحرص Ibnu Abi Dunya. Al-hirs dengan al-hirs ubiha adamul jannata kullaha dengan al-hirs itu akhirnya justru Adam yang diberikan surga secara keseluruhan. Fa'asabtu hajati minhu bil hirsi dan aku bisa mendapatkan hajatku dengan ambisiku. Kharaja kharajahu Ibnu Abi Dunya. Yani syaitan berambisi inginnya hanya untuk dia, tidak boleh ada yang lain dan juga dengan ambisinya dia berhasil mengeluarkan Adam dari surga. Waqad wasafa al Yahuda bil hasad. Pertama syaitan dikeluarkan oleh Allah dari rahmatnya, dilaknat karena kedengkiannya, hasadnya. Kedua Yahudi juga terhalang untuk menerima agama Islam karena hasad juga. Allah sifat Yahudi bil hasadi dengan hasad fi mawadhi'a min kitabihil Qur'an. Di beberapa tempat Allah kisahkan di dalam kitabnya Al-Qur'an. Seperti di diantaranya qaulihi ta'ala seperti ucapan Allah wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sangat ingin. Wadda sangat ingin. Kebanyakan dari ahlul kitab Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka sangat ingin kalau mereka ini ahlul kitab mengembalikan kalian setelah iman kalian kepada kekafiran. Hasadan min indi anfusih karena hasad yang ada pada diri-diri mereka. Mimba mata tabayyana lahumul haq. Setelah jelas bagi mereka al-haq, kebenaran. Jangan disamakan. Jauh berbeda dengan semangatnya kaum muslimin ketika mengajak mereka kepada Islam dan tentunya wajah kecil minal muslimin sangat ingin kebanyakan kaum muslimin kalau mereka tuh keluar dari kekafirannya ke dalam Islam. Oh berarti sama dong. Mereka sangat ingin, ini sangat ingin. Bedanya sangat jelas. Pertama Allah katakan setelah datang pada mereka penjelasan tentang kebenaran. ma tabayyana lahumul haq. Artinya mereka tahu yang benar itu sesungguhnya kaum muslimin, tapi hasad. Kok enak saja. Saya kafir, dia juga harus kafir. Saya menyimpang, dia juga harus menyimpang. Ini na'udzubillah hasadan. Dan ini sifat syaitan, sifat iblis. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ketika syaitan dikutuk dan Allah swt sudah menyebutkan keputusannya yang tidak bisa dirubah bahwa engkau akan masuk dalam neraka jahannam khalidan fiha kekal di dalam neraka jahannam. maka syaitan menyatakan aku akan seret seluruh anak Adam ke dalam neraka jahannam. jahat sekali ya itulah namanya hasad kok saya masuk neraka dia mereka enggak Aku akan bikin mereka masuk neraka semua. Ini namanya hasad. Itu perbedaan pertama. Kebenaran sudah jelas, tapi mereka tidak mau kembali kepada kebenaran, malah yang ada di atas kebenaran dia goda supaya keluar dari kebenaran. Hasad. Bukti kedua, kalau itu hasad dan bukan semangat dakwah. Kalau kaum muslimin semangat dakwah agar masuk dalam Islam. Kalau Yahudi tidak. Kalau kamu keluarnya bukan ke Yahudi nggak apa-apa. Yang penting jangan Islam. Ini barakallahu fikum. Perhatikan mereka. Yang penting kufur. Maka dikatakan dalam ayat ini, "Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara." Mereka sangat ingin untuk menyeret kalian setelah iman kalian kepada kekafiran. Tidak peduli kekafirannya cap apa, jenis apa. Tidak peduli. Sehingga Yahudi kalau melihat kaum muslimin dimasuki pemikiran e, komunis akan didukung komunis. Atau dimasuki pemikiran Syiah yang sesat akan didukung Syiah. Karena mereka melihat ah ini daripada mereka lurus aksan Islamnya jadi Syiah. Yang penting jangan benar, harus salah. Ini barakallahu fikum. Mengapa? Karena mereka tahu kebenaran. Sehingga ketika melihat aliran sesat, apalagi yang sesatnya kayak Syiah yang sudah kufur, mereka akan dukung. Yang penting keluar dari keimanan kepada kekafiran. Qauluhu dan juga ayat lainnya am yasuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlih apakah mereka dengki hasad kepada manusia ketika mereka mendapatkan dari Allah fadilahnya mereka mendapatkan fadilah hidayah mereka mendapatkan petunjuk kenapa kalian dengki Pokoknya tidak boleh Islam. Asal bukan Islam. Itu prinsip mereka. Kharajal imamu atau mau diluruskan lagi. Asal bukan Islam yang benar. Kalau Islam yang Islam sesat mereka dukung juga. Pokoknya jangan yang lurus. Kharajal imamu Ahmad wa Tirmidhi min hadis Zubair ibn al-Awam Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari hadis Az-Zubair bin Awam. Dari Nabi SAW. Dabba ilaikum da'ul umami min qablikum. Al-hasadu wal-baghda'u. Wal-baghda'u hiya al-haliqah. Haliqatul din. La haliqatul sya'ar. Waladhi namsi Muhammadin biyadih La tu'minu hatta tahabu wala un, wala umbiukum bi syai'in awala unabbiukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum Di dalam hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi Nabi SAW bersabda telah merayap dabba itu perjalanan jalan yang sangat lembut yang tidak terlihat gerakannya maka sering diterjemahkan merayap Dabba ilaikum da'ul umam. Telah merayap, merambat penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian. Yaitu al-hasad wal bagba. Saling dengki dan saling permusuhan. Al-bagba, saling bermusuhan, hiyal haliqah. Dia adalah pencukur. halikatul din pencukur agama, bukan pencukur rambut. Mengikis agama. Walladhi nafsi Muhammadin biyadih. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallu ala nabi. Beliau bersumpah dengan nama Allah yang jiwanya ada di sisinya La tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Dan kalian, maukah aku tunjukkan satu perkara yang bisa menjadikan kalian saling cinta mencintai? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di tengah kalian. Disebutkan dalam hadis ini bahwa hasad adalah nah, sifat Yahudi dan itu penyakit umat-umat yang telah lalu dari kalangan ahlul kitab. Akhrajahu oh, akhraj Abu Dawud min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والحسد hati-hati kalian dari sifat hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat Kama ta'kulun narul khatab. Hati-hati dengan hasad, dengki, karena sungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Auqala al-ushub, seperti api yang memakan rerumputan kering. Barakallahu fiikum. Di Indonesia ini, atau bahasa Indonesia, kadang-kadang dibedakan antara hasad dengan dengki. Hasad itu iri, kalau sudah berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya yang dia hasad kepadanya baru itu dengki hasad dengki tetapi dua-duanya terkandung dalam kalimat al-hasad imma dia pengin kalau orang ini hilang mudah-mudahan hilang mudah-mudahan loh kok hasad dia tidak berbuat apa-apa tetapi berharap bahkan kadang-kadang matanya mengandung doa doa jelek. Kemudian tiba-tiba rusak. Hmm, puas. Rasakan. Ini barakallahu fikum. Hasad berbuah kejelekan yaitu matanya mata hasad menjadi mata sibam atau mata orang-orang yang seperti itu. Makanya orang-orang tua dulu sering menjaga anaknya atau barang-barang yang bagusnya dari mata. Kejahatan mata. Kok mata? Ya sebenarnya mata yang hasad. Sebab disebutkan dalam hadisnya min ainin lama. Mata yang jahat. Yang kedua, bukan hanya itu. Dia rusak. Bagaimana caranya supaya kenikmatannya hilang? Misalnya dia punya mobil duluan, akan dirusak mobilnya dengan berbagai macam cara. Ini lebih jelek dari yang pertama atau sama. Yang ketiga, mengaku-ngaku bahwa itu sungguhnya saya yang berjasa. Kalau nggak ada saya nggak dapet itu. Itu dia begini-begini karena saya. Kalau bukan saya nggak akan bisa dia jadi seperti itu. Ila akhirnya. Karena bawaan hasad. Yang keempat yang tertumpuk semuanya pada dia. Matanya sudah jahat, kemudian usaha untuk merusak, mengaku-ngaku ke sana kemari, ila akhirnya. Barakallahu fikum. Dan itu tak kulun hasanat akan memakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan orang itu akan hilang, berkurang, berkurang, berkurang. Sama dengan hadis sebelumnya disebut haliqah, pengkikis, pencukur. Bukan pencukur rambut, tapi mencukur agama. Agamanya berkurang, berkurang, berkurang, terkikis, terkikis dengan hasad. Wa kharrajal hakim wa ghairuhu min hadis Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيصيب أمتي داء الأمم umatku akan terkena sayusibu akan menimpa umatku da'ul umam penyakit umat-umat qalu ya nabi Allah mereka bertanya ya nabi Allah wa ma da'ul umam apa itu penyakit umat-umat terdahulu قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج kejahatan memotong-motong pembicaraan memperbanyak harta bersaing dalam masalah dunia berlomba-lomba dengan dunia saling membenci saling memusuhi saling hasad, saling dengki, hingga kemudian al-baghyu, kedoliman-kedoliman, thumma al-harju. Al-harj di beberapa hadis yang lain disebutkan al-qatl, al-qatl. Pembunuhan, pembunuhan. Pertumpahan darah, pertumpahan darah. Hadisnya disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi dan dianggap bagus isnadnya oleh Al-Hafidh Al-Iraqi Al-Batr, Allahu alam, yang saya tahu adalah motong-motong kalimat untuk memfitnah. Jadi kata-kata yang ini dipotong dengan kata-kata yang itu menjadi makna yang salah. Ya. Itu Al-Batr. Wa qismun akhir, wa qismun akhir minan nasi. Ada jenis lainnya. Kita sudah sebutkan tiga diantaranya. Ada yang keempat. Idha hasada gairahu lam ya'mal bimuqtada hasadihi. Orang itu tidak melakukan konsekuensi dari irinya. Walam yabghi alal mahsud. Tidak pula berbuat dolim kepada yang dia hasadi. Tidak dengan ucapan, tidak dengan perbuatan. Tidak juga dengan harapan-harapan kehancuran pada saudaranya. <coughs> Waqad ruwiya anil Hasan annahu la ya'sam bidzalik. Diriwayatkan dari Al Hasan bahwasanya itu tidak dosa. Waruya marfu'an min wujuhin dha'ifah. Diriwayatkan secara marfu tetapi dari sisi-sisi yang tidak marfu' atau dhaif. Ada ala naw'ain. Yang ini ada dua jenis. Yang pertama, an la yumkinuhu izalatul hasad min nafsihi yang pertama, apa yang tidak mungkin dihilangkan hasad tersebut dari dirinya. Fayakunu maghluban ala dhalik. Berarti orang itu terkalahkan oleh perasaan itu. Fala ya'sam bihi. Maka dia tidak dosa. Karena dia tidak melakukan konsekuensi apapun. Perlakuannya tetap, harapannya juga baik. Demikian pula yang berikutnya, yang berikutnya. Gak ada sama sekali dari jenis yang pertama, kedua, ketiga pada dia Asani yang kedua, man yuhadditsu nafsahu bidzalika ikhtiyaran. Yang kedua, yang berbicara pada dirinya sendiri ikhtiaran. Bedanya dengan pertama, yang ini ikhtiaran, yang tadi mujbaran. Yang tadi sudah otomatis begitu saja, tidak ada keinginan dari dirinya. Tapi yang kedua ada ikhtiar. Sengaja-sengaja dia berbuat seperti itu. Kenapa kok dia ila akhirnya. Wa yu'iduhu wa yubdihi. Diulang-ulang oleh dia. Diawali kembali. Fi nafsihi mustarwihan ila tamanni. Dengan terus berharap kalau-kalau hilang dari dia kebaikannya. Biar aku saja begitu. Ila tamanni zawali ni'mati akhihi. Berharap untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya. Fahada syabih bil azmi al musammim al ma'asiyah. Maka yang kedua ini syabihun mirip dengan al azmi al musammim dengan orang yang memang betul-betul ingin azam itu keinginan yang sangat musammim juga yang sengaja-sengaja untuk berbuat maksiat. Maka demikian terkena dosa. Wa fil iqabi ala dzalika ikhtilafun bainal ulama. Sedangkan balasannya bagi mereka ini bagi jenis ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Warubama yudhkaru fi mawadih akhar insyaallah dan bisa jadi akan disebut nanti di tempat-tempat yang lain insyaallah taala. Lakin hadha yab'udu an yaslam minal al-baghi ala al ala al-mahsud. Tetapi yang kedua ini yang sudah hatinya berharap kalau kenikmatan yang ada pada saudaranya hilang ya. Ini yang kemudian saya katakan tadi mata yang hasad. Dia tidak berbuat apa-apa, tapi pandangannya sudah sudah menginginkan. Ini kenapa nggak hancur, kenapa nggak rusak aja, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, ilah akhirnya. Biasanya yang seperti ini susah untuk menghindar dari al-baghi, keboliman. Sangat mudah. Begitu ada kesempatan, dia akan berbuat kejelekan. Walau bil walaupun mungkin dengan ucapan saja. Ah, mobil gitu aja Ya. akan terucap. Ya. Apa yang sudah ada dalam hatinya itu biasanya nggak selamat, akan terucap atau akan keluar dalam bentuk perbuatan zalim. Faya'sam bidzalik. Ada yang lain. Wakismun akhir, akhar. Jenis lain lagi. Makanya diawali tadi oleh Raja Rajab rahimahullah bahwa iri itu sudah merkuzun fi tabai' bani Adam. Yang namanya iri itu sudah tertanam di dalam semua turunan Adam. Tetapi barakallahu fikum, kalau bukan hampir bukan semua, hampir semua. Tetapi ada jenis-jenisnya. Sekarang jenis yang berikutnya, qismun akhar idza hasada lam yatamanna zawal ni'matil mahsud. Kalau dia iri pada saudaranya, dia tidak berharap kehilangan Eh, kalau dia tidak berharap bahwa saudaranya kehilangan nikmat tersebut. Al-mahsud yang dihasadi. Bal yas'a bimisli misli fadailihi. Bahkan dia berusaha agar bisa seperti saudaranya. Ini bersaing sehat. Misalnya temannya paling pintar, paling kuat hafalannya, masa saya nggak bisa? Ini sesungguhnya bawaan iri juga. Kenapa dia, bukan saya? Kemudian dia berusaha belajar, menghafal, ila akhirnya. Dalam keadaan tidak berharap kehilangan kebaikan saudaranya. Atau tidak berharap kebaikan saudaranya akan hilang. Tidak ada itu. Tapi justru yas'a fiktisabi misli fadailihi berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh saudaranya Ya yatamanna an yakuna mislah dia berkeinginan agar bisa sama dengan saudaranya fa in kanatil fadailu dunyawiyah kalau keutamanya adalah keutamaan duniawiyah, fala khaira fi dalik. Bagaimana? Berarti bagus apa enggak bagus yang kelima ini? Tergantung. Kalau urusannya dunia, kok dia punya mobil? Saya harus punya mobil. Dia berusaha, tanggung semangat, biar bisa menyaingi saudaranya. Dia tidak punya harapan kejelekan, nggak ada. Usaha jelek juga nggak ada. Tapi yang namanya berlomba dengan dunia, lah khairafi, nggak ada kebaikan padanya. Maka dikatakan la khaira fi dhalik. Kama qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya sebagaimana mereka-mereka yang menginginkan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya laitalana mislama utiya qurun. Duhai kiranya kalau aku mendapatkan seperti apa yang didapatkan Qarun. Ini dibantu oleh Musa. Ditegur mereka salam oleh Musa alaihissalam. Wa in kanat fadail diniyah, kalau kelebihannya kelebihan agama, amal saleh, ibadah, fahuwa hasan, maka itu bagus. Bersaing dalam masalah ibadah. Diam. Masya Allah, tidak pernah terlambat. Masa saya terlambat terus? Dia berusaha untuk seperti saudaranya. Fahuwa hasan, Waqad tamanna Nabi SAW asyhada fi sabilillah azza wa jalla fi sahihain. Sebagaimana Nabi pun berkeinginan untuk bisa syahid. Sebagaimana dalam dua kitab sahih. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad. Kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, orang yang diberi harta oleh Allah, ternyata orang ini Masya Allah berinfak. Menginfakkan hartanya visabilillah siang dan malam. Irinya dalam sisi amal salehnya tadi. Dengan hartanya dia berinfak pagi sore. Ya laitani mislahu duhai kiranya aku seperti dia. Warajulun atahu Allahul Quran. Yang kedua orang yang diberi oleh Allah Quran. Fahuwa yakumu biha ana'an layli wan nahar. Maka dia terus membacanya pagi dan malam atau siang dan malam. Masya Allah. Ya laitani mislahu. Wahada huwal ghibtah dan ini biasanya memiliki nama lain yaitu ghibtah. Iri pada perkara yang baik. Namanya ghibtah. Wasamahu hasadan min babil isti'arah. Dan dinamakan juga hasad dari babil isti'arah atau mimbab al-asl. Hukum asalnya memang iri, tapi iri yang baik. Sehingga disebutkan al-mutahabbina fillah fi manabirin min nur yaghbituhul anbiya. Orang yang saling mencintai karena Allah nanti di mimbar-mimbar cahaya yaumul qiyamah yang membuat iri para anbiya dan orang-orang yang para aulia pada iri. Ini iri yang baik. Disebutnya apa? Dalam lafaznya yaghbituhu. Yaghbituhu al anbiya. Wasamahu hasadan min babil isti'arah. Tetapi namakan hasad juga dari bab isti'arah. Penggunaan kalimat dengan makna yang berbeda. Karena sama-sama iri sesungguhnya. Maka dikatakan hasad juga boleh. Tetapi jangan hasad titik hasad yang baik. Hasad dalam perkara yang baik. Begitu. Daripada dua kata hasad yang baik, bilang saja ghibtah. Hasad tidak boleh, ghibtah boleh. Barakallahu fiikum. Wa qismun akhar, ada jenis lain lagi. Idza wajada min nafsihi al-hasad sa'a fi izalatihi. Jenis yang berikutnya lagi, orang yang ketika muncul hasad dalam hatinya, dia berusaha melawan berusaha untuk menghilangkannya. Wa bil ihsani al mahsud bi isa bi isda'il ihsani ilaihi wa du'a ilahu. Berusaha untuk melawannya dengan apa? Dengan perbuatan baik kepada orang yang dihasati. Aku berusaha untuk melawannya. Masya Allah, aku mendoakannya. Barakallahu fiqh. Masya Allah, Allah ibarik. Ila akhir. Melawan apa yang ada pada dirinya. Wa doa ilahu mendoakan dengan barokah, doa yang baik. Ya. Mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu. Wa nasri fadailihi dan berusaha dia untuk memuji. Menyebarkan fadilah-fadilah orang tersebut. Masya Allah, orang itu memang baik. Memang begini, memang begitu. Mudah-mudahan Allah berikan barokah pada apa yang ada pada dia dari ilmunya, dari ila akhirnya. Wa fi izalati ma wajada lahu fi nafsihi min al hasad Dan dia berusaha untuk menghilangkan apa yang dia dapati pada dirinya dari hasad. Hatta yubdilahu mahbi mahabbah. Sampai dia berusaha untuk mengganti dengan cinta. Menyukai saudaranya karena memiliki kelebihan tersebut. Yang tadinya hasad, jadi malah menyukai. An yakuna akhuhul muslim khairan minhu wa afdal. Dia suka ketika saudaranya lebih baik dari dia. Ketika saudaranya lebih afdal dari dia. Wa hadha min a'la darajatil iman dan ini yang paling tinggi dari derajat keimanan. Wa sahibuhu pemiliknya huwal mu'minul kamil, orang yang mukmin dan sempurna ke, ke, keimanannya. Alladhi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yaitu mencintai saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya. Waqad sabaqa al-kalamu ala hadha fi tafsir hadis la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan ini sudah pernah dibahas, sabaqal kalam sudah lewat pembicaraan tentang ini di dalam tafsir hadis la yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang kalian hingga mencintai saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.